Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini Kamis 17 Dhul Hijjah 1444 Hijriah atau 6 Juli 2023 Masehi. Kembali kita Allah berikan taufik kepada kita <clears throat> untuk bisa melanjutkan kajian kita yang kajian ini secara online untuk al-ikhwah yang ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yaitu kajian Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang beliau wafat pada tahun 329 Hijriah yang mana kitab ini adalah kitab yang sangat penting yaitu yang menjabarkan tentang as-sunnah ya as-sunnah bimakna aqidah sunnah bimakna tariqah ya sehingga kitab ini merupakan kitab aqidah manhaj dan tariqah nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Baik kaitannya dengan iman dan tauhid maupun kaitannya dengan al-amaliyah wal ibadah demikian pula kaitannya dengan as-suluk dan semua hal yang berkaitan dengan hadzal din. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. <clears throat> Kita sampai pada alinea yang ketiga dari matan Syarhus Sunnah. Qala al-muallif rahimahullah yani al-imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari beliau mengatakan wal asas alladhi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'ah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada' wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa ahluha finnar. Dan dasar yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Merekalah ahlus sunnati al jamaah. Maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, yakni tidak mengambil agama dari mereka, maka sungguh dia telah tersesat, tada dan membuat bid'ah. Dan semua bid'ah itu dalalah. tu, wa ahluha finnar. Dan kesesatan dan orang-orang yang tersesat itu finnar. Berada di dalam annar. Ikhwani rahimani warahmukumullah. Maka setelah beliau mengatakan bahwa al-Islam huwa sunnah dan as-sunnah yal Islam maka beliau sebutkan di antara sunnah itu apa? Famina sunnati luzumul jamaah. Berpegang teguh dengan al-jamaah. Ya, ini di antara as-sunnah. Yang mana as-sunnah itulah al-islam. Maka di antara prinsip terbesar dalam as-sunnah adalah berpegang dengan al-jamaah. Barang siapa yang benci terhadap jamaah dan meninggalkannya sungguh berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya sehingga dia pun sesat dan menyesatkan. Ya, maka di antara prinsip as-sunnah adalah berpegang dengan al-jamaah. Kemudian beliau katakan di sini bahwa dasar asas yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itulah ahlus sunnati wal jamaah. Nah, yakni dalam hal ini bahwa asas al-jamaah itu adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu asasnya dan orang atau manusia-manusia terbaik di dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya beliau katakan di sini asas al-jamaah adalah as-sahabah. Kenapa beliau katakan seperti ini? Karena sebenarnya asasul jamaah itu Alkitab was sunnah. Manusia yang terbaik, terdepan, terkuat dan terkokoh di dalam berpegang kepada Alkitab was sunnah adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau katakan asas al-jamaah adalah para sahabat Rasul karena mereka adalah generasi yang terbaik di dalam berpegang teguh dan mengamalkan Al-Qur'an was sunnah. Dalam semua hal fil aqaid wal ibadat ya baik dalam akidah, ibadah, jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar dan dalam segala segala urusan baik urusan diniyah maupun dunyawiyah. Ya. Berpegang dengan Alkitab was sunnah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam memuji mereka. Ya. Para sahabat Nabi ya. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasul dan generasi yang datang setelah meninggal mereka dari kalangan tabi'in dan atba'ud tabi'in mereka lah itu al-jamaah. Dan dari dari kalangan al-mutaakhirin yang mengikuti jejak mereka maka itu juga termasuk al-jamaah. Ya, al-jamaah. Nah, di antara pujian serta rekomendasi Allah dan Rasulnya terhadap para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan siapapun yang mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi itu terdapat dalam nusus dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Di antaranya Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Taubah ayat ke-100 was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an was-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang awal di dalam berislam. Ya, itu as-sabiqun al-awwalun, generasi yang awal ya, di dalam berislam, generasi yang senior di dalam berislam. Siapa mereka? Allah terangkan di sini minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, yakni para sahabat Nabi. Baik dari kalangan sahabat muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah maupun al-Ansar, para sahabat dari kalangan Ansar. Ya. Yang mereka adalah para sahabat yang berada di Madinah, penduduk as penduduk Madinah. Ya, yang dulunya bernama Yathrib. Mereka sebagai orang-orang yang tinggal di kota Madinah yang mana Madinah menjadi tujuan hijrah. Ya, ini para sahabat dari kalangan Al-Muhajirin wal Ansar. Nah, disebut al-muhajirin karena mereka berhijrah. Ya, mereka telah membela Rasul alaihi salatu wassalam dan mereka juga berhijrah ya di dalam rangka menemani dan juga terus membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan agamanya. Ya. Mereka al-muhajirin sehingga ada pada mereka nusrah wal hijrah. Namun hijrah menjadi ciri khas mereka. Karenanya disebut dengan al-muhajirin. Wal ansar, para sahabat ansar mereka pembela-pembela Rasul dan juga saudara-saudara mereka kaum mukminin yang datang berhijrah ke negeri mereka. Ya, maka mereka memiliki amal besar yang disebut nusrah. Makanya mereka disebut al-ansar. Nah, di sini terdapat isyarat tentang bahwa kaum muhajirin lebih utama dari kalangan daripada kaum ansar. Para sahabat al-muhajirin lebih utama dari daripada para sahabat ansar. Kenapa? Satu karena Allah sebutkan mereka lebih dulu. Allah sebutkan muhajirin baru kemudian ansar. Kemudian pada sahabat muhajirin terdapat dua hal yaitu an-nusra wal hijrah. Sedangkan pada sahabat Ansar itu terdapat nusrah. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Dari kalangan sahabat muhajirin maupun ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dari kalangan generasi setelahnya bi ihsan dengan cara yang terbaik ai bi itqan dengan kokoh dan kuat di dalam mengikutinya maka apa pujian Allah dan rekomendasi Allah kepada mereka radhiyallahu anhum wa an Allah ridha Allah telah ridha kepada mereka kepada para sahabat muhajirin dan ansar dan juga generasi yang datang setelahnya yang mengikuti mereka dengan kokoh. Maka Allah ridha pada mereka waradu'an dan Allah rid dan mereka ridha kepada Allah. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Ayat ini tegas menunjukkan apa? Rekomendasi Allah taala terkhusus kepada al-muhajirin wal ansar. Yang mereka adalah generasi yang as-sabiqun al-awwalun. Nah, <clears throat> Demikian pula pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap al-muhajirin wal ansar terhadap sahabat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Hasyr Allah taala mengatakan lil fuqara'il <clears throat> lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladzina taba walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya. itu adalah untuk kaum fuqara yakni harta fai itu yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya adalah untuk kaum fuqara al muhajirin dari kalangan al-muhajirin. Kemudian Allah sebutkan keutamaan mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang telah diusir ya, dari negeri neg dari negeri mereka wa amwalihim dan diusir, dijauhkan dari harta-harta mereka sendiri, kebun-kebunnya, pertaniannya, ya diusir. Padahal itu milik mereka. Mereka punya aset di situ, punya tanah di situ, punya kebun di situ, namun mereka diusir. Ya. Kenapa mereka diusir? Apa yang membuat mereka diusir? Ya betaghuna fadlan minallahi waridwana. Karena mereka mengharap keutamaan dari Allah dan keriduannya. Mereka rela meninggalkan itu semua. Kenapa? Ya betahun Ya fadlan minallahi waridwana. Wa Allah wa rasulah dan dalam rangka mereka membela Allah dan Rasulnya. Ya. Sini mereka apa? Telah diusir satu dan mereka membela Allah dan Rasulnya. Nah, mereka diusir rela siap menerima itu. Karena dua Allah sebutkan. Kenapa? Allah beritakan yang ada di dalam kalbu mereka. Yabtahuna fadlan minallahi waridwana. Sehingga Allah Ta'ala Al-Alim, Al-Khabir. Allah Al-Alim bidhati sudur. Ini memberitahukan kepada kita isi hati para sahabat. ya Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Ini isi hati mereka. Sehingga mereka adalah generasi yang mengharapkan fadl minallahi dan keridoannya. Ya. Siapa yang tahu di antara kita bahwa si fulan memang benar-benar mengharap ridho Allah? Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa memastikan. Karena itu adalah ma waqara fil qalb, sesuatu yang tersembunyi di dalam kalbu. Nah. Namun Allah Ta'ala al-alim bidati sudur, al-alimul khabir telah memberitakan ini. Berarti apa? Menikmati jaminan dari Allah Ta'ala bahwa para sahabat demikian kondisi kalbunya adalah orang-orang yang memang mengharap utamaan dan ridho dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar memang benar-benar membela Allah dan Rasulnya. Maka Allah tegaskan, ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang as-sadiqun. Orang yang jujur, benar. Sama antara kolbu dan ucapannya. Sama antara kolbunya dengan amaliyahnya. Allah nyatakan Allah al-alim al-khabir. Allah Ta'ala ya, yang asdaqu qila wa ahsanu haditha. Allah Ta'ala yang alimun bidati sudur. Ini telah menyatakan bahwa para sahabat, para muhajirin itu sebagai orang-orang yang as-sadiqun. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Jelas ini merupakan rekomendasi Allah Ta'ala kepada para sahabat yaitu mereka sebagai orang-orang yang ya yabtaghuna fadlan minallah waridwana dan mereka adalah orang-orang yang yang suruna yang Allah wa rasulah. Ya, dan mereka adalah as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Kemudian Allah melanjutkan, "Walladzina walladzina tabawwa'ud-dara wal imana" min qablihim dan orang-orang yang memang menyiapkan negerinya menyiapkan iman sebelum kedatangan mereka sebelum kedatangan kaum muhajirin ya yuhibbuna man hajara ilaihim mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka kepada negeri mereka ya. ini para sahabat ansar maka Allah katakan tentang para sahabat, Ansar adalah orang-orang yang telah menyiapkan negerinya, menyiapkan iman. Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang mencintai kaum muhajirin. Kemudian Allah katakan, "Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu." Ya. Tidak dapati di dalam dada mereka hajat terhadap apa yang sudah mereka berikan untuk saudaranya. Saudaranya kaum muhajirin datang tanpa membawa bekal apa-apa. Tidak membawa harta, nggak membawa dunia. Ya. Maka para sahabat Ansar siap membela saudara-saudaranya, mencintai saudara-saudaranya ini dan membela. Di antara bentuk pembelaannya adalah para sahabat Ansar memberikan apa yang mereka memiliki demi kebutuhan saudara-saudaranya. Dan itu Allah katakan bahwa ketika mereka memberikan itu tidak didapati hajah mereka benar-benar lapang dadanya dalam kolbunya. Nah, walayaj, nah, <clears throat> wa ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan para sahabat Ansar itu mendahulukan saudara-saudaranya, ya, mendahulukan kepentingan dan kebutuhan saudara-saudaranya di atas kepentingan diri mereka sendiri Ya, walau kana bihim khasasah, bahkan walaupun mereka butuh kepada sesuatu itu namun tetap mereka dulukan saudaranya. Walaupun butuh terhadap barang tersebut, walaupun butuh terhadap jasa tersebut, namun tetap mereka dulukan untuk saudaranya yang lebih membutuhkan. Wa may nafsihi ya, maka Allah katakan para sahabat Ansor ini sudah memang orang-orang yang bebas dari kekikiran diri dirinya, jiwanya. Maka barang siapa yang telah lepas dari kekikiran jiwanya, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflihun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Inilah Allah gambarkan bagaimana kondisi kalbu para sahabat Ansar, bagaimana kondisi iman mereka, bagaimana uhuwah mereka, bagaimana loyalitas mereka terhadap nah, para sahabat Muhajirin. Ya dan menunjukkan nusrah ya, nusrah mereka terhadap eh, Islam dan muslimin terhadap Allah dan Rasulnya terhadap Islam dan kaum muslimin lalu Allah Ta'ala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim kemudian orang-orang yang datang setelah sepeninggal mereka generasi sepeninggal Ansar al-muhajirin wal ansar. Yaqulun mereka mengatakan Rabbana yakni berdoa kepada Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam hal keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu dan janganlah engkau jadikan di dalam kalbu kami ghillan ganjalan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, yakni para sahabat. Mereka sahabat saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Lebih senior, lebih dahulu. Ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Yakni ini adalah Allah gambarkan generasi yang datang sepeninggal sahabat yaitu para tabi'in. Demikian kondisi mereka. Ya. Setia terhadap para sahabat, loyal mencintai para sahabat. Yang itu tercermin dalam doa mereka ya, memintakan ampun untuk para sahabat dan mereka tidak Allah minta kepada Allah agar jangan ada dalam kalbu mereka ghil dan jalan kedengkian terhadap orang-orang beriman yaitu para sahabat. Demikian sikap para generasi yang datang setelahnya yaitu para tabi'in dan semua yang mengikuti mereka bi ihsan, mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Nah, Ikhwani fiddin rahimani warahmakumullah. Demikian pula <clears throat> kondisi para sahabat ini Allah gambarkan uh, di surat Al-Fatah Muhammadur Rasulullah walladzina walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras, tegas kepada orang-orang kufar dan orang-orang yang ruhama. Menaruh kasih sayang di antara mereka sama kaum sesama kaum mukminin. Ini karakter dan sifat para sahabat, tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Namun mereka sangat sayang sesama, dengan sesama kaum muslimin. Tarahum ruka'an sujada. Maka engkau lihat mereka. Itu ruku dan sujud. Ya betahuna fadlan minallahi waridwana. Yang dengan mengharapkan keutamaan dari Allah dan keriduannya. Ya ini kondisi fisik mereka. Ruka'an sujada. Hamba-hamba yang ruku dan sujud kepada Allah Ta'ala. kondisi fisiknya. Zahirnya, lahirnya mereka seperti ini. Kemudian Allah beritakan batinnya ya batahuna fadlan minallahi waridwana. Ya. Maka rekomendasi dari Allah zahiran wa batinan. Secara zahir Allah nyatakan mereka sebagai orang-orang yang ruku dan sujud. Sebagaimana yang kalian lihat, kalian saksikan. Ya, Adapun kondisi batinnya Allah beritakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan keutamaan dari Allah dan keriduannya Siapa yang menjamin kita bahwa kita adalah hamba-hamba yang memang benar-benar mengharap ridho Allah? Ya, sebagai hamba-hamba yang benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Siapa yang menjamin kalbu kita? Nah, dan Allah telah menjamin para sahabat. Allah nyatakan kondisi kalbu mereka itu adalah hamba-hamba yang mengharap keutamaan dan keridhaan Allah Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min azari sujud. Dan ciri khas mereka itu tampak di wajah mereka berupa bekas-bekas sujud. Ya. Dzalika fit Taurah. Ini perumpamaan mereka di dalam kitab Taurah. Wa masaluhum fil Injil. Adapun perumpamaan mereka di kitab Injil kazar'in. Ya. seperti benih yang ditanam akhraja syat'ahu yang kemudian mulai tumbuh dia fa'azarahu dan semakin tinggi fastaghladha dan semakin besar, semakin kuat. Fastawa ala suqi ya. Dan dia tumbuh di atas apa? Akarnya dengan kuat dan kokoh. Yu'jibuz zurra'a. Dan kondisinya itu membuat takjub petani yang menanamnya liyaghidha bihimul kuffar agar membuat ya marah orang-orang kafir dengan kondisi mereka Ya, ini kondi permamaan para sahabat di dalam kitab Injil, yakni mereka benih yang ditanam dan terus makin kuat, kokoh dan terus tumbuh. Ya. Kondisi ini membahagiakan para penanamnya. Namun kondisi itu juga sekaligus membuat marah orang-orang kafir. Dan memang demikian. Para sahabat itu membuat marah orang-orang kafir. Karenanya Alimah Malik berdasarkan ayat ini mengatakan bahwa siapapun yang marah kepada sahabat maka mereka kufar. Sehingga beliau menyatakan kaum Rafidhah kufar karena mereka kaum yang marah terhadap para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu wa salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka dengan maghfirah ampunan dan pahala yang sangat besar. Ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Demikianlah para sahabat. Mereka lah orang-orang yang telah menemani Rasul ya dalam berislam, beriman, berdakwah, berjihad, bismillah membela Rasul, mengemban agama ini dan menukilkan, menyampaikan agama ini kepada mereka, kepada kita generasi yang datang setelahnya. Mereka lah perantara antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang yang mencela sahabat itu hakikatnya menginginkan kehancuran Islam. Ya. Karena ketika sahabat dicela berarti apa? Menjatuhkan ya. Perantara ini tadi menjatuhkan anakalah orang-orang yang menyampaikan agama ini kepada generasi setelahnya. Sehingga dengan mencela dan menjatuhkan kedudukan sahabat berarti telah memutus silah tali penghubung antara generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar itu dengan generasi yang berikutnya sehingga umat putus hubungannya kalau putus hubungannya dengan para sahabat maka mereka sesat karenanya al-muallif mengatakan bahwa para sahabat nabi itu itulah ahlus sunnah wal jamaah maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka tidak mengambil agama dari para sahabat ini faqad dalla wabtada sungguh mereka telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Bagaimana tidak? Sementara tadi Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka. Allah, Allah telah merekomendasi mereka. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menyandarkan agama ini ya, kepada mereka pula. Di antaranya dalam hadis yang sering kita dengar, hadis Al-Irbad bin Sariyah, Nabi tidak mencukupkan, mewasiatkan umatnya untuk berpegang dengan sunnahnya saja, namun juga berpegang dengan sunnah para sahabatnya. Nabi mengatakan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa fasayara ikhtilafan katsira alaik fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba' min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh Barang sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku sungguh ya engkau akan melihat, sungguh dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Nabi memberikan ya, wasiat sebagai jalan keluar, sebagai solusi dari problem yang bakal dihadapi oleh orang-orang yang hidup sepeninggal Nabi. Apa wasiat tersebut? Yang merupakan solusi dari Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyina rasyidin min ba'di wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ya, para khalifah al-mahdiyin ar-rasyidin Nabi tidak hanya mengatakan sunnahku tapi juga sunnah para khulafa ar-rasyidin tamassaku biha berpegang teguhlah dengan sunnah itu sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin dan gigitlah dengan gigi geraham kalian demikian pula Ketika Nabi menyampaikan tentang terpecah belahnya umat ini menjadi 73 kelompok yang semuanya di neraka kecuali satu, maka para sahabat bertanya, siapa yang satu ini? Maka Nabi pun menjawab, "Ma ana alaihi yaum wa ashabi." Adalah agama, adalah prinsip yang aku ada di atasnya pada hari ini wa ashabi dan juga para sahabat maka ikhwani fiddin rahimani warahmukumullah posisi para sahabat sangatlah penting. Karenanya Syekh mengat, uh, eh, Mu'alif mengatakan barang siapa yang tidak mengambil agama dari mereka, sungguh dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Ya. Karenanya Allah juga mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin yakni para sahabat maka sungguh akan kami sesatkan mereka kami simpangkan mereka kemana mereka menyimpang dan kami masukkan mereka ke jahanam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali Ya, maka mengikuti sabilul mu'minin jalannya para sahabat itu merupakan prinsip dalam agama kita. Ya. Sebaliknya barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin ya, maka sungguh dia Allah ancam dengan apa? Kami sesatkan dia, kami simpangkan dia. Kemana dia menyimpang? Dan kami masukkan dia ke neraka jahannam. Ya, a'adanallah wa iyyakum. A'adanallah. <clears throat> Naam wa iyyakum minan nar. Barakallahu fikum. Ya. Wa kullu bid'atin dalalah wa dalalatu wa ahluha finnar. Demikian Syekh Muallif menegaskan dan setiap bid'ah itu kesesatan dan kesesatan itu dan orang-orangnya berada di dalam neraka. Maka dalam alinia ini menunjukkan pada kita tentang pentingnya kedudukan para sahabat Rasul dan bahwasanya mereka ya itu adalah dari merekalah kita mengambil agama ini. Ya, karena memang Nabi alaihi salatu wasallam tidak mencukupkan berpegang dengan sunnah beliau saja, namun juga beliau mewasiatkan berpegang dengan sunnah para sahabatnya, yaitu al-khulafa ar-rasyidin dan juga beliau katakan bahwa Al-firqatu an-najiyah al-jamaah itu adalah ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Sehingga para sahabat yang menemani Rasul alaihi salatu wasalam, para sahabat yang mengemban agama ini, mengemban ilmu ini, para sahabat yang menyampaikan ya, agama ini kepada generasi setelahnya. Ini merupakan mata rantai yang sangat penting. Barang siapa yang mencela, menjatuhkan para sahabat berarti ingin memutus ya eh, antara sahabat dengan generasi setelahnya. Yang berarti apa? Mereka dengan itu ingin menghancurkan Islam. Barakallahu fikum. Uh, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga uh, apa yang kita sampaikan ini walaupun sedikit bisa menjadi ilmu nafi'an lana jami'an. Menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan dipersilahkan ayakallah alhamdulillah taib jik wayakum kalau gitu kita akhiri wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh